Ketika Nabi Ismail niku umure pinten? 7 tahun, wakila 13 <coughs> tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim, ya bunaya. Wa anak ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun film manam ani sak temen ingsun asbahu nyembelih ingsun gak ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwi. Waru yal anbiya utai ini pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum te pira-pira prilakune nabi bi amrilah kelan perintah Allah. Jadi ngipinin Nabi Uhab, kena ngipinin beli anakmu rasa sembelah ngawur. Jadi itu seorang orang wahyu belas sih, nopo. Jadi uang frustasi, nopo. Sampai ngipi nyembelah bos. Fangjur mongko angen-angen siro, mada ing opor taro berpendapat siro. lapat taro menaroi sangi lapat roi. Manane syawarohu tegese ngajak musyawarah sapa Ibrahim Ismail Iya anasa supaya aring, jadi kuna manan aring supaya nyaman sapa Ismail tidak fi lan den sembelih. Wayang kota dalam nurut sapa Ismail amri karena perintah di tidak. Jadi diajak rembukan biar siapnya di sembelah itu dia ikut rembuk setuju. Jadi ganjarannya ras kedar Ibrahim tapi Ismail ikut dapat pahala karena tidak rembukan ikut apa? Setuju lah ikut setuju berarti beliau ikut ikhtiar setu setuju dan itu nambahi ngamalin Nabi Sinten Ismail. Kala dawu sapa Ismail ya abadi, Pokoknya anut kau sing darani ku Ismail. Jadi ada juga kau sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer. Ismail besar. Ismail besar. Ishak apa Ismail? Dasar Ismail. ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke islam, Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Tidak usah mikir oh, tak kok alasan itu. Karena dia kita aja eh, Ishak benar. Tapi yang terkenal Ismail Ismail. Karena iki goblok malah repot. Ismail umumnya itu oh, Ismail ya. Ismail, jelas orang jono ana wis. <laughs> Angel panjang apa? Eh, gini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan pak tapi yang punya cerita samawi itu hanya tiga. Zabur itu enggak, Zabur itu hanya mau ido mau ido, jadi tidak ada e, keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, apa? Ishak. Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai, partai Siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena ya karena Ismail. Ya sudah, karena Ismail. Tapi rodok rodok panjang. Mungkin kalau ceritanya. Jadi no gitu. Ya sudah, foto royo ya, jadi repot. Eh, di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak Adabi. Apa Ishak Ishak yang berstatus di disembelih. Tapi kita sudah kadung uh, apa? ya kadung Ismail mungkin kalau terang. Dewi Ismail kula gak anut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Sata jitu ini bakal metu panjenengan ingsun insyaallah nasabirin ala jadi tidak ngatasi dakti. Malam aslama mongko mangsani siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Qada'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail wang qada lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail Alhamdulillah. Watalalan lalan mus nopo ngiring nol nopo merebahkan sopo Ibrahim Ismail Jabin maring buat nopo nih pilingan. Pasti diterlentarkan tapi posisi kados madep. Kau mati loh, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya apa? Jabin, nopo cara coba pilingan. lah jadi di, jadi nyembelih Ismail buatan kados nyembelih ayam nih buatan. Tapi nanya nyembelih di madep dia. Sirai madu beripati dua apa miring? Miring mau ditekuk. Masa iso miring? Masa iso? terus pedangnya nak nabrak awak itu. Dibuka. Gak sopan. Gak gak, ini misalnya wedhus. Ini wedhus terus piye caranya? Hah? Jadi jadi pengilan terus pedang ini. Gak kena lak tanah. Pedang, buka. Iya, bukan. Iya, lah kok ribet kan? Ganjil, ganjil. Yakin? Iya. Oh, itu cukup. Kenahan itu. Sapi yang mana? Iya. Gak gampang ini tuh. Apa buat sok ngono? <laughs> Ngene gak? Tenang nih kok gak meyakinkan ya. Yang nanti yang tenang. Iya. Iya sistem Mustafa sistem waktu dan mau ada sistem. Iya sistemnya biom, sistem dari bahasanya. Iya. Kira dikira karya sapi, kira dikira karya minta Iya karena belajar gampang ya. Iya. iya Kita nunggu Rotok gue wedus bareng. Eh, Mbok pokoknya kene yang aneh gue apa? Pilingan. Ismail itu diterlentangkan dengan pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Miring. Jadi orang apa? orang rebahan. Esor eh, aku. Tegese napa? Ngrebano sopa Ibrahim Ismail alih alal jabin apa? Pilingan. Walikul insani lan iku tetep keti saben-saben musa jabinani utawi piningan loro. Bena huma kang ing antarane jabinani aljabatu utawi batu. Jadi kamane iki piringan satu, piringan dua di antara dua ini ono apa? Jaga. Maksudnya Imam Suti khawatir kayak gak paham mulane nerangno. Dan kekhawatiran itu terbukti. Jen narasi diterangno ora paham mulane dia nerangno. Jadi walil insan apa jabinani bena huma apa? Ajab. Wa kana lan ono apa dalika kono kono peristiwa iku gimina ono ing Wa amarro lan lewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halkihi ing atase tenggorokane Ismail. Ismail Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean anda pisan dimakin sebab ono penghalang minal kudro al ilahiyah. Jadi Ibrahim bener-bener nyembelih tapi ora tegas karena ada manek minal kudro al ilahiyah, ada penghalang dari kudro tuwa. Wa natina ulan undang ingsun Ibrahim ayah Ibrahim kot sedak teman-teman sebenarnya sira yang ngimpi e bima keseptelan perkara Ate tak kau selakoni siro bi ing mami mas yang berkora amkan akan mungkin apa makan Islam ada lagi. Ibrahim ini kuis cukup. Orang kasil nyembelalah kuis cukup. Jadi gaya nyembelah kuis cukup. Orang perlu kasil apa? Nyembelah. Eh yakin itu bisa cukup kang siro dari kamu kono mengkono dapu. Senajan orang kasil terpotong. Fajumlah tunate nahu jawab pun jawab lima mare jawab eh, ulama jawab lama bisa di lawi kelan Nambahi wabu walama aslama watalahu lil jabin ma aslama watalahu lil jadi Inna kadzalika kama jazaika nazil muslimin. Li anfusi maring awak dhewe wong akeh bim bisaril amri lan nuruti perintah bi ifroji sidati tak kei terlepasi kerepotan anhum saking ah asolihin do anhu saking al muhsinin. Inna hadza satamne iki izab al ma'mur bi lagu wa al balaul mubin coba sing gedhe il ikhtibar tegese ujian al zahiru kang Wafatena ulang genteni ingsun, nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al ma'mur bin Tarfiq Ya niki wa huwa Ismail au Iska. Ya kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih wa huwa Ismail au Iska. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf ya. Iska. Hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas wa huwa Ismail au Ishak. Kaulani ikono pendapat tuh. Jadi kalau waca iki aja kaget, wis kadung dia seorang desa ora Kaulah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala ini akhore ini hal Ismail akbaru al Ishak. Ayo Ismail be Ishak pun. Kita tahu ngurusi KTP ini, eh? Esak, kita dihin. Wah, oh, pinter Isro kan dengar kalah dari. Jadi Mustafa tuh semua. Ishak, dari itu. Lah tau? tahu tanggal kelahirannya. Eh Mus, Is Ismail ibu es apa jenenge? Hajar. Hajar, nak Isa. Sarah. Ayu di. Ayu kafe. Di bojone Nabi kudu ayu. Ayu di Hajar Sarah. Lho ora raro ora ceritane, tak ceritane ya. Ben ben ki di selera Arab ya iki. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anut tegir, ada apa? Jadi Sarah itu ayu. Bojo pertama itu ya ayu. Menon dulu iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi wae sing jenenge apa? Sarah artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara orang Yahudi ya nabo Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga ada Mana yang orang Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah berkali atau berapa? Sanggup aja kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu. Bojone ayu. Jadi Ibrahim mau nabi bujunya ayu. Karena ulama warasatul ambiya yo ya, pancing bujurnya. Itu <laughs> orang warisan ngene ya Nah, di situ itu ada raja yang terkenal mania perempuan. Sampai mutus ajudan-ajudan ini koning perbatasan negara. Nah, orang wong ayu kon nangkep. Nah, elek kon liwat taman. <laughs> Dimulai bisa wong elek ya aman. Akhirnya untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim itu liwat mbek sini Sarah. Jadi pengawali ditangkap mergo ra ono secantik Sarah. Ya orang roh jenenge mesti. Bareng ditangkap digawa ning kerajaan mau. Eh uh, terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu yo ya, ya bodoh nih tapi ra bodoh. Ya bodoh nih tapi ra bodoh. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong tiga kali. Tapi bohong tiga kali Jawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Ulu dari kafidatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim menjawab, Ya sing gawa pedang. Nah, jadi sing gowo kapak. Bal fa'alahu kabirurum. Nah, itu satu. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa sedake, dake itu sang kata yang cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini mania perempuan tentu suami dan geprok. Tapi aku nak muni dulur aku ite. Dia di ayu rak mulya perkara kakake adik. Ini pondok dia di ayu mesti mulio. Waduh, kowe nih diwae dia di ayu mesti mulio. Kau mesti wong berburu adikmu lewat kue. Ini nak di elek ya biasa wae wong. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukti. Oh dimulyakno Ibrahim, mergo calon ibe. Muni bocut sebelah. Warang <laughs> muni dulure mlebu kamar tidak diperlakukan khusus, sarah ngomong. Mati om dua doni nak bobo. Jadi <laughs> karena Sarah ini sudah turunan orang-orang Jepang. Terjadi Nabi Ibrahim masuk e, di bumi ini nggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Anti ukti fil Islam kamu itu saudara saya dalam jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Singkat cerita, Sarah ini mau di mau mau diajak hubungan gitu sama raja, gak mau sampai tiga kali gak mau, dipaksa terus tangannya raja tadi salah, salah jadi jinde, jadi cacat, sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal dari Nabi Ibrahim nih gini, ya Allah saya ini istri seorang Nabi sehingga enggak layak atau enggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri Nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran, hmm. itu tawasul Sarah tetap iya. Nak bujumu kan. Mulane bujumu kan dene. Tawasul paling mandi ku karo bujumu. Nak gelem ya. Ya tawasul paling mandi ya Allah tanya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini belum gak kira-kira begini <laughs> akhirnya sampai tiga kali terus ngalami itu terus jari raja tadi Hei pengawalku, kamu itu tidak mirip manusia, tapi mirip setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama Raja sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu kita kasih pembantu yaitu siapa nak dewi bangun hajar yo ayu karena ini disik sing oleh jadi pembantu itu onok lomba kontestasi kecantikan sing jadi pembantu raja itu cara saiki udah nyambung pengawal raja itu dua. jika hajar yo ayu ya cuma kira-kira Ayu di sing hajar itu lewat kontestasi, sing sarah nganti sepakat ayu. Sehingga saya juga mau terus pilihannya juga bingung. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu tidak punya anak, akhirnya seneng Hajar, belajar seneng Nabi Ibrahim, soal walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Ini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang e, dengan Sarah dulu punya anak siapa? Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullam kola ini kola bi jama'atun minas sahaba wa tabi'in. Lakinil qawlu bi anna dhabi Ismail akwa Jadi pendapat kalau yang eh, lakinil qawlu bi anna dhabi Ishaq akwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di dhabi itu siapa? ishak itu lebih kuat. Hmm. di Arab di Arab Saudi di Indonesia tidak kuat siapa Ismail. Ismail. Jadi ya unik banget. Ya Indonesia ya punya tradisi sendiri. Buat kita PSK Ismail ya Ismail enggak ada. Ismail apa ya? Sak. Kita ya siapa ya? Pasir itu. Ismail ya. Ismail. Besar. Ismail. Ismail. Ismail. Ismail. Iya, sembilan, sembilan. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah we kompromi ya, saya ini usum kompromi. Ya, Ismail, Ismail. Ada pengah no? Tak di dipkin kelan sembelian, etikapsian tegesi sembelian, altimin kang gede minal jenati saya suatu. Wa utai al kapsul atim Allah di kuwedus koroba kang ngurbano ing alladzi sapa hafil sapa ha bil ja'abi Jibril ali salam pada bau Sayyid Ibrahim mukabiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Watarak nalan ninggal ingsun apa yang nanti ninggal ingsun maksudnya menyisakan ingsun ada hifil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mau. Ishak nih Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak, Ishak, Ishak Newton, Ishak kan dari kata apa? Ishak, Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran bakal lali. Saya itu dulu itu heran heran seheran-herannya kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudi ya Ibrahim itu tidak Yahudi tidak itu kan nggak kata pujian yang luar biasa misalnya kayak muji Ruhin ini salah Ruhin ini yura ya bajingan yura ya preman kan hebatnya mana maksudnya pujian itu kan alim alama atau wali ini enggak Ruhin itu yura ya bajingan yura preman Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata Ibrahim itu tidak Yahudi juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal, iskal itu janggal dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron itu, ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi Dawud King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal Isma, orang yang orang Israel tinggal bilang loh ini loh agamaku agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang orang soleh itu udah ono ngawur, ngawur orang soleh tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jinak no Sarah, Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak itu rata-rata artis-artis jenis semua. Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah sebenarnya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang pakai, lama-lama Sarah sudah jadi neng jadi punya ini. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yusa, Yosua itu. Tapi wani gak ada anak jenengan Yosua, mesti dikira <laughs> Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kini jenenge solikin. <laughs> Wis pokoke ngono-ngono wah matakne wong. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim harus lewati sinagog. Itu tak incer Nabi Iskak itu tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahnya di masjid. Jadi satu hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid Jadi Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik teramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung rata cocok, usah tak nembang enggak ada. Semuanya di titik itu. berarti nak dungo yuk, Iya kerungu. wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler yo ya ono barokah, barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak jilbaban gak masalah karena ke tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, masjid Amr bin As. Wong barat nak rono yo ya ana sing katokan cetak macam-macam. Wong wisata. Masjid Kauman Jogja. Sopo ae mlebu ya lah wong sapa? Bisa, maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi nggak berpakaian apa? Islami senajan contoh mau nunjuk budi masjidnya Amr bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya Dawi Pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para menesak kemulai itu tembok bintang kecurah kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Yes. Nabi Daud ini. Nah di sini ini pentingnya nun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Nanti kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam sih sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. <laughs> ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Alayubi, mungkin Ibrahim itu nggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak. karena dikuasai dunia internasional itu jen kakinya di sinagog. Ishak malah total Ishak. Yakub malah total semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Is Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang liap 12, yang dulur eh punya dulur liap itu dua Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11 itu 10 kan berarti 10. Pokoknya bangsa itu itu berapa itu? Nah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Satu. Nah Yusuf, nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenis Gus Yusuf itu banding. ya. Daniel enggak ya? Keok ya. Sarah keok kita. Gitu. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak. Islam kayak Yusuf juga Mustafa ana Mustafa Mas Mustafa ra ono sam kabeh nek Meskipun kak wong yang musuh Mustafa sing jeneng-jeneng saya ya buatin ora makna maknane. Makanya saya itu mikir. Nah, terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke duriah. Duriah itu e, komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Sam dibawa ke Mekah. Tapi mar kula nu rodok setuju SK, mari dadi utek kula nu wis rodok iki. Utek kula nu kan anut tau sing paling aqua. Sampean anut sing tau krungu pertama kan angel. Jadi ya sudahlah saya tak kompromi saja ikut coba. Ismail. Ismail itu Kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? kita-kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya tentu diajari Allah Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum makomu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ yaitu istrinya pernah dibawa ke Sofa dan Marwah yaitu peristiwa Hajar nyari Allah. Ayat. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail dan itu namanya Abdul Arab. Jadi Abdul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Sam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila ridin inta zawil ulumin asadiyah ila dhabihi ismaila nisbatu mun lalu pertanyaannya orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim dan menduga Ibrahim adalah Yahudi Islam darah di Ibrahim Islam Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ilayah kiamah. Kita tentu iman status Ibrahim maka anak Ibrahimu Yahudi malah ya. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi akhirnya dikuasai Israel akhirnya itu. Jadi kamangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom noning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Pak Angel temen terang Mesti diarani es. Nah, tapi di makam non Israel dikemuli bintang kejora. faham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenang kasih. Akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Lain kono di masjid Umar. Mereka sing nalono awal sedurunge Salahuddin ala Yubi sinten tapi gak suwe kalahnya wong Islam. Lagi menangnya Rasulullah itu apa? Terus kalah menang, terus itu jadi kota modern. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga apa? Terus ya kita isnimani Quran wae rasa delok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik itu beberapa nabi makom ning Israel sing status notabene ya. Lalu Yahudi itu apa? Awas dan arah anut aku. Musa kepinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sektor. Terus orang itu gak tahu mikir mana. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Isra roh, isra tahu mikir. Ya satu orang roh enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong, jeneng wong. itu Yahuda bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawasi korban yo. Salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis siapa Kabeh nulis misalnya dia ini jadi wujud Akhirnya dia tersangka wahdatin wujud manunggalin kaulah gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar jadi wali, wali semua hasut. Barang dipatah ini wangi, dan kita elek eh, ganti asu. Jadi sing kita elek itu wali. semua ning versi penggemar Siti Jenar. Aku nah, termasuk turunan Sunan Kudus nikah pertama. Itu yang paling mantel gak ketoprak. Karena nemen kalah besar itu. <laughs> Jadi ya mantel. Tapi saya gak ketoprak itu tahu soal aku. Tak tak itu kowe gak keprak ngono piye iki mergawe itu ora hubungane bener apa salah. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus sama kalah. Jadi ini buyut bujak kita ya gue gitu, ya, ya sudah seperti Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada apal Quran, ada apal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya saya sewu kados orang yang tidak disunahkan udah film gambarannya Umar menyiksa Sayyidah apa? Fatimah Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar Tentu kita nggak percaya itu Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya Makanya hati